dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai hadful mudhafi, yaitu dihapusnya mudhaf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-413 sampai bait yang ke-415. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil ya'rabi idza ma hudhifa. Kata yang datang setelah mudhaf berarti maksudnya adalah mudhaf ilaih ya'ti khalafa anhu fil i'rabi. Itu dapat menggantikan mudhof dari sisi i'rab. Artinya ada kondisi ketika mudhof ilaihi itu dapat menggantikan mudhof secara i'rab. Kapan itu? Idza ma hudhifa. Jika mudhofnya itu dihapus. Artinya, pada susunan idhofah itu terkadang mudhof itu dapat dihapus dan mudhof ilaihi itu menduduki kedudukannya si mudhof tersebut. Kemudian beliau melanjutkan warubbama jarrul ladzi abqau kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama. Dan terkadang jarru ya para ulama nahwu itu memajarurkan mudhof ilaihi ya alladzi abaqau kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama artinya apa pada susunan idhofah itu ada mudhaf dan mudhaf ilaihi kemudian mudhafnya dihapus kalau bait yang sebelumnya mudhaf ilaihi itu di i'rab seperti i'rabnya mudhaf yang dihapus itu tadi yang bait yang ke 413 kemudian para ulama nahwu itu terkadang itu walaupun mudhofnya dihapus, akan tetapi mereka membaca mudhof ilaihinya tetap majarur. Ya jarru, mereka tetap memajarurkannya. Jadi mereka tetap membuat mudhof ilaihi itu dalam kondisi ya kama qad kana qabla hadzi ma seolah-olah tetap dalam kondisi ya kondisi di mana mudhof ilaih maaf mudhofnya itu tidak dihapus. Ya, jadi seolah-olah mudhofnya itu tidak dihapus sehingga mudhof ilaihi tetap dibaca majrur. Kemudian beliau melanjutkan lakin bi syarti an yakuna ma hudhif mumathilan lima alaihi qad utif. Akan tetapi ada syaratnya Syaratnya apa? An yakuna ma hudhifa mumathilan lima alaihi qada utifa. Bahwa mudhaf yang dihapus tersebut itu serupa ya. Serupa dengan ma'tuf alaihinya. Ya, artinya eh, ma'tuf alaihinya itu disebutkan. Ma'tuf alaihinya disebutkan, kemudian yang menjadi maktufnya itu boleh dihapus Asalkan ya maktufnya itu mumathilan, serupa dengan maktuf alaihi yang disebutkan tersebut. Itu nanti akan mudah kita pahami dari contoh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ketiga bait ini, beliau mengatakan ya juzu hadful mudhofi. Ya diperbolehkan menghapus mudhof. Ya, namun di sini beliau menyebutkan syarat bisyarti an yadulla alaihi dalilun. Mudhaf itu boleh dihapus dengan syarat ada indikator yang menunjukkan terhadap kata yang dihapus tersebut. Nahwu contohnya haddatsatni haddatsatni tajaribu anna man yabghi hmm, mungkin ini mannya mausulah ya. Jadi haddatsat nitajaribu anna man yabghi bisilahil batili yuqtalu bisilahil haqqi. Ya, atau kalau mannya dibaca syartiyah menjadi haddatsat nitajaribu anna man yabghi ya tanpa ya kemudian bisilahil batili yuqtal ya majzum semua bi silahil haqqi. Allahu a'lam. Ya, namun intinya makna dari jumlah ini hatta tajaribu. Ya, pengalaman berbicara kepadaku bahwa barang siapa yang ya berbuat zolim atau melampaui batas dengan senjata kebatilan, dia akan diperangi dengan senjata kebenaran. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat zolim ya, dengan senjata kebatilan, dia akan diperangi dengan senjata kebenaran. Ya, bisa annaman yabri bisilahil batili yuqtalu bisilahil haqqi atau annaman yabri bisilahil batili yuqtal bisilahil haqqi. Nah, di sini apa yang menjadi eh, syahidnya? Faqad khudhifal mudhafu min hadzal mithali maka sungguh telah dihapus mudhof dari contoh ini. Mana mudhof yang dihapus? Wal aslu dan asalnya haddatsani ahlut tajaribi. Nah, ini yang dimaksud. Haddatsani ahlut tajaribi. Telah berbicara kepadaku seseorang yang memiliki pengalaman. Ya, memiliki pengalaman. Mengapa kok bisa ada ahlu yang dihapus di situ? itu liwujudi qorinatin aqliyatin. Karena di situ ada indikator yang dapat dipikirkan secara akal, ya indikator yang logis. Ya, indikator yang logis yang masuk logika. Tadullu alal mudhofi al mahdhufi yang itu menunjukkan akan mudhof yang dihapus. Di mana indikator yang logis tersebut? Wahia anna tajariba la tatahaddatsu Ya, indikatornya bahwa yang namanya pengalaman, ya, pengalaman itu tidak bisa berbicara. Ya, namanya pengalaman itu tidak bisa berbicara. Wa innamal ladhi yatahaddatsu ashabuha wal muttasiluna biha. Sesungguhnya yang dapat berbicara itu hanyalah orang-orang yang memiliki pengalaman tersebut ya atau orang-orang yang ya mengalami per, pengalaman tersebut. Kan pengalaman itu tidak bisa berbicara. Akan tetapi yang bisa berbicara adalah orang-orang yang memiliki atau mengalami pengalaman tersebut. Ya, dalam bahasa Indonesia kan juga digunakan ya pengalaman berbicara. Namun yang dimaksud adalah pemilik pengalaman itulah yang berbicara. Kemudian beliau melanjutkan fa'in lam yadulla 'alal mudhofi dalilun lam yajuz hadfuhu. Akan tetapi jika tidak ada indikator yang menunjukkan kepada mudof yang dihapus tersebut, maka tidak boleh menghapus mudof. Ya, contohnya apa? Nahwu contohnya zakaru lil bukhli mi'ata illatin. Ya, zakaru lil bukhli mi'ata illatin. Mereka, ya orang-orang tersebut mengatakan kepada ya, kebakhilan itu 100 alasan. Ya, mi'ata illatin. Fala yajuzu hadful mudhafi mi'ata. Maka pada contoh tersebut tidak boleh dihapus mudhaf yaitu mi'ata Id lau khudifa, ya sedangkan jika mi'ata itu dihapus, lam yu'lamil muradu. Tidak akan difahami maksud dari penutur. Hal huwa mi'atun, ya apakah alasannya itu ada seratus, au alfun atau ada seribu alasan, au ghairu dhalika, atau selain itu. Ya. Thumma idha khudifal mudhafu Ya, kemudian jika, jika mudhof itu dihapus, falahu halatani. Maka ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, itu adalah an yakumal mudhofu ilaihi makomahu Jadi ketika mudhof ilai mudhof itu dihapus, maka mudhof ilaihi itu kemudian menempati kedudukan dari si mudhof tersebut. Wa yu'rabu i'rabahu. Kemudian si mudhof ilaihi itu di'i'rab sebagaimana i'rabnya mudhof. Kan mudhofnya dihapus. Kemudian mudhof ilaihinya menempati kedudukan mudhof. Di'i'rab juga dengan i'rabnya mudhof. Wahada huwal ghalibu. Dan ini adalah mayoritas kondisi dari ya keadaan di mana mudhaf itu dihapus. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-93 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim dan telah uh, diresapkan ya diresapkan dalam hati mereka itu uh, al-ijla ya anak sapi bikufrihim karena kekafirannya. Maka di situ itu ada um, mudhof yang dihapus. Apa itu? Ai hubbal ijli, yaitu kecintaan untuk menyembah anak sapi. Jadi bukan kecintaan terhadap anak sapi, akan tetapi ya kecintaan terhadap atau yang diresapkan kepada hati mereka itu bukan anak sapinya, akan tetapi kecintaan untuk menyembah anak sapi. Ya, ini adalah eh, berkaitan dengan kaumnya Musa alaihi salam. Maka apa fahudhifal mudhofu al-maf'ulu bihi. Maka dihapuslah mudhof yang kedudukannya di situ itu adalah maf'ul bih. Karena al-ijlah di situ mansub. Mansub karena sebagai maf'ul bih. Nah, aslinya adalah atau takdirnya wa usyribu fi qulubihim hubbal ijali. Ya, hubbal ijali. Kemudian hubba dihapus. Nah, kemudian al-ijala itu yang di menempati kedudukan dari uh, mudhofnya. Wa halla mahallahu al-mudhofu ilaihi. Kemudian mudhof ilaihi itu menempati kedudukannya si mudhof. Wa sara maf'ulan bihi mansuban maka lafat al-ijla itu menjadi maf'ul bih yang mansub. dalilu alaihi dan yang menjadi indikator atau petunjuk terhadap hal tersebut adalah annalladhi yushrabuhul kolbu, ya sesungguhnya yang diresapkan ke dalam hati itu adalah al-mahabbatu, kecintaan, lal nafsuhu, bukan anak sapinya itu sendiri. Kan tidak mungkin anak sapi itu diresapkan ke dalam hati. Yang diresapkan apa? Kecintaan untuk menyembah anak sapi tersebut. Nah, itu adalah indikatornya. Wa kaqaulihi ta'ala dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walakinnal birra man amana billah. Ya, walakinnal birra man amana billahi. Ya kan, tetapi sesungguhnya albir kebaikan itu ialah beriman kepada Allah. Ai maksudnya apa? Birru man amana billahi. Ya, birru man amana billahi. Jadi walakinnal birra birru man amana billahi itu adalah takdirnya. Ya, jadi yang dimaksud tadi adalah sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikannya orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi kebaikan itu disandingkan dengan kebaikan bukan dengan pemilik kebaikan. Ya karena karena man itu kan kepada pemilik kebaikannya. Ya makanya ai birru man amana billahi, kebaikan dari orang yang beriman kepada Allah. Fakhudhifal mudhaful waqi'u khobaron li lakinna. Maka dihapus mudof yang terletak sebagai khobarnya lakinna. Ala kiro'ati tajdidiha. Yang mengikuti kiroahnya para ulama kiroah yang mentasdidkan. Ya, walakinnal birro. Walakinnal birro. Ya, maka di sini mengisyaratkan bahwa ada ulama kiroah yang tidak membacanya secara tasdid. Ya, tidak walakin, Menjadi mungkin dibaca walakin. Wallahu a'lam. Wa halla mahallahul mudofu ilaihi. Maka mudhof ilaihinya yaitu man, di sini man, itu menempati kedudukannya mudhof yang dihapus, yaitu birru tadi. Wasoro khobaron dan menjadi khobar lakinna. Ya, ini di catatan kaki ada ishtahara fi ba'di kutubit tafsiri ya telah masyhur ya telah terkenal di sebagian kitab-kitab tafsir wa kutubin nahwi dan juga telah tersebar di kitab-kitab nahwu. Apa yang tersebar? Anna qawlahu ta'ala bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala Wajah Rob buka ya Wajah Rob buka Ini mungkin yang dimaksud adalah surat Al-Fajr. Ya. Rob buka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Robmu dan juga malaikat secara berbaris-berbaris. Ya, secara baris-berbaris. Maka di sini di, telah masyhur di sebagian kitab tafsir dan kitab nahwu ya itu mendatangkan ayat ini min hadal babi untuk pembahasan bab ini. Ya, artinya ayat tersebut itu didatangkan untuk membahas bab ini, bab mengenai penghapusan mudhof. Ya, jadi penghapusan mudhof yang didatangkan adalah al fajar ini, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, mengapa ayat ini didatangkan sebagai contoh? Nah, maka alasan dari sebagian kitab tafsir dan kitab nahu tersebut wa annal mudhofa mahdhufun. Di situ ada mudhof yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya apa? Waja'a amru rabbika. Yang datang itu bukan Robmu, ya, tetapi yang datang adalah keputusannya Robmu. Ya, jadi seolah-olah ada amru yang dihapus di situ. Wahada takdirun batilun. Dan ini adalah takdir yang keliru. Ya, takdir yang tidak tepat. Mengapa? Li'annahu khilafu dhahirin nasi. Karena ini berselisihan dengan zahirnya ayat ini. Ayat ini menyebutkan wajah rabbuka. Yang datang adalah Robmu, bukan keputusan Robmu. Ya. Jadi yang datang itu adalah bukan keputusannya, tetapi adalah robnya. Wa innama yatamasya ma'a man yunkiru sifatal maji'i wal ityani yaumal qiyamati li faslil qodoi. Karena takdir yang seperti itu, yang ada di sebagian kitab tafsir dan nahwu, itu sejalan dengan orang-orang yang mengingkari sifat kedatangan dan kehadiran Allah pada hari kiamat untuk memutuskan ya atau untuk menetapkan keputusan. Nanti pada hari kiamat kita meyakini karena ayat ini bahwa Allah akan datang ya Allah akan datang untuk memberikan atau menetapkan keputusan. Ya. Maka ada sebagian yang mengingkari sifat datang dan hadirnya Allah pada hari kiamat tersebut. Ya, di sebagian kitab tafsir dan kitab nahwu. Ya kan, tapi kita tahu ya di sebagian tafsir seperti tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia itu disebutkan bahwa Tuhanmu itu akan datang dengan cara yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali oleh manusia. Ya, kita meyakini kedatangannya, namun kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Ya. Kemudian Beliau melanjutkan wasawabu ibaqaul ayati ala dhahiriha. Yang betul, yang lebih tepat itu adalah tetap membiarkan ayat ini itu mengikuti zahir dari lafadznya. Jadi tetap saja yang datang itu robmu, bukan ketetapan dari robmu. Kama fahimahu salafu hadhil ummati. Sebagaimana itulah yang dipahami oleh para pendahulu kita, ya salafus salih, yang salih. Qala Ibnu Jaririn, ya berkata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala dzikrahu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya beliau mengatakan Ya, Ibnu Jarir menafsirkan ayat tersebut mengatakan wa idza rabbuka ya Muhammadu wa amlakuhu sufufan saffan ba'da saffin. Ya dan ketika wahai Muhammad, ya, wahai Muhammad dan ketika Robmu itu datang dan juga malaikat-malaikatnya juga datang secara bersaf-saf, ya berbaris-baris, ya satu baris setelah baris yang lain. Ya, maka di sini uh, itu menunjukkan bahwa wajah Arab buka itu tidak tepat dijadikan contoh atau syahid bagi pembahasan bab ini. Kita kembali ke atas. Al-halatu tsaniyatu keadaan yang kedua ya, bagi mudhof yang dihapus tersebut. Ya, keadaan yang kedua apa? An yuhdhafal mudhofu wa yabqal mudhofu ilaihi majruran. Mudhofnya itu dihapus, akan tetapi mudhof ilaihinya itu tetap dibaca majrur. Kalau keadaan pertama tadi kan mudhof ilaihinya dibaca mengikuti i'rabnya mudhof yang dihapus. Kalau keadaan yang kedua mudhof mudhofnya dihapus tapi mudhof ilaihi tetap dibaca majrur. Kama lauka nal mudhofu seolah-olah mudhofnya itu tetap disebutkan. Ya padahal aslinya dihapus. Wa hadza qalilun bin nisbati lil halatil ula. Dan ini ya secara umum sedikit kalau di ya secara kalau dibandingkan dengan keadaan yang pertama tadi. Ya, berarti ini lebih sedikit ditemui di ucapan orang Arab ya dibandingkan dengan keadaan yang pertama tadi. Yang mayoritas kalau mudhof ilaihinya dihapus, maaf, kalau mudhofnya dihapus, maka mudhof ilaihi itu mengikuti i'rabnya mudhof. Sangat jarang tetap dibaca majrur seperti ini. Wa syartu dan syarat hal tersebut an yakunal mudhofu al mahdhufu ma'tufan ala mudhofin mumathilin lahu au muqabilan lahu. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa mudhof yang dihapus tersebut itu harus diatofkan. Ya, harus diatofkan. Berarti ada ma'tuf alaihinya. Ma'tuf alaihinya berupa apa? Mudhof juga yang mumathilin lahu, yang serupa dengan mudhof yang dihapus. Au muqabilan lahu atau dapat menggantikan mudhof yang dihapus tersebut. Wadhalika li ajli an yakunal ma'tufu alaihi dalilan alal mahdufi. Ya. Dan itu karena ma'tuf alaihi yang disebutkan tersebut itu menjadi indikator, menjadi dalil, menjadi petunjuk bagi mudhof yang dihapus tersebut. Famithalul mumathili, maka contoh dari ma'tuf alaihi yang serupa atau bahkan sama. Itu apa? Kullu rajulin muhasabun ala amalihi setiap laki-laki itu akan dihisap berdasarkan amalnya. Nah, tiba-tiba apa? Ada wamro'atin, tiba-tiba majerur. Ya wamro'atin ala amaliha. Dan wanita akan dihisap berdasarkan amalnya. Nah, kenapa kok wamro'atin dibaca majerur? Ai wa kullum ro'atin. Asalnya adalah dan setiap wanita. Ada kullu yang dihapus di situ. Kemudian fahudhifat kalimatu kullu athaniyatu. Maka kata kullu yang kedua itu dihapus. Kan asalnya kum, kullu rojulin muhasabun ala amalihi wa kullu mro'atin ala amaliha. Tetapi kullu yang kedua dihapus. Wahiyal mudhafu dan kullu yang kedua itu adalah mudhaf. Li'annaha ma'tufun ala mumathilin laha. Ya, karena kullu yang kedua itu menjadi ma'tuf kepada ma'tuf alaihi yang sama yaitu lafat kullu. Wahia kullu al-ula, yaitu kata kullu yang pertama. Wa minhu qawlu syairi, dan contoh yang lain itu adalah perkataan seorang penyair. Ya, perkataan seorang penyair, Akul lamri intahsabi namro'a, atau Akul lamri intahsabi namro'a, wa narin tawaqqadu billaili Ya. Apakah setiap individu itu engkau anggap sebagai individu atau setiap manusia itu engkau anggap sebagai manusia dan setiap api yang engkau nyalakan di malam hari itu engkau anggap sebagai api. Ya. Ai wa kullanarin. Nah, di situ tiba-tiba ada narin yang majrur. Nah, asalnya apa? akullam ri'in tahsabi namro, wa kullanarin tawaqqadu billaili naro. Ya. Maka kita lihat catatan kaki i'robuhu, i'rob dari syair tersebut akulla alhamzatu lilistifhami. istifhami. Ya. Hamzah yang ada di situ adalah hamzah istifham wa kulla maf'ulun awwalun muqaddamun li tahsab atau tahsabina. Dan lafat kulla adalah maf'ul pertama yang didahulukan. Ya, didahulukan dari fi'ilnya, yaitu tahsabina. Imri'in itu adalah mudhafun ilaihi. Ya, tahsabina fi'lun wa fa'ilun. Tahsabina adalah fi'il dan fa'il. Kemudian imri'in maf'ulun thanin atau imro'an ya Imro'an adalah maf'ul yang kedua. Wanarin ismun majarurun biidofatismin yaqa'u ma'tufan bilwawi alal maf'ulil awali. Kemudian wanarin tadi itu dibaca e, majerur, tiba-tiba majerur. Itu adalah isim yang majerur dengan diidofahkan kepada isim yang menjadi maktuf bagi maktuf alaihi tadi. Ya dan huruf atofnya bil wawi alal maf'ulil awwali yang diatofkan maftuf alaihinya adalah kulla yang pertama tadi ai wa kullanarin ya, yaitu wa kullanarin kemudian beliau melanjutkan wa tadi itu syairnya tawaqqadu ya tawaqqadu tawaqqadu itu fi'lun mudhari'un itu adalah fi'il mudhari. ya asalnya tawaqqadu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu 'ala narin. Ya, fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembalinya kepada api. Wal jumlatu fi mahalli jarrin sifatun li narin. Kemudian jumlah tadi menempati kedudukan majerur menjadi sifat bagi narin. Naron ma'tufun ala imro'an. Dan naron itu diatofkan kepada imro'an yang ada di penggal pertama tadi. Kita kembali ke atas. Kemudian wa mithalul muqabili dan contoh tadi yang memafil yang sama atau serupa. Nah, yang muqabil yang bisa menggantikan qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-67 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman turiduna arabat dunya wallahu yuridul akhirah ya turi turiduna aradat dunya wallahu turidul akhirah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kalian menghendaki ya aradat dunya harta benda duniawi wallahu yuridul akhirah Sedangkan Allah menghendaki akhirat ya, bagimu. Maka di sini eh, dijadikan dalil ya, atau syahid untuk pembahasan ini. Namun fi qiraati man al akhirata. Mengikuti kiroahnya ulama kiroah yang membaca al akhirah dengan majrur. Jadi bacanya bagaimana? Turiduna aradot dunya wallahu yuridul akhirati. Ya dibaca al-akhirati, bukan al-akhirata. Ada ulama nah, ulama kiroah yang membaca seperti itu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Kasyaf, Lizzamakhsyari, buah karya Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al, jilid kedua, Safhata Arba'in wa Thalathina wa Mi'atin, halaman 134. Kita kembali ke atas. Ya, jadi kalau ada yang baca al-akhirati, itu takdirnya ada mudhof yang dapat dihapus. Ya, wahiyya kiro'atun syadzatun. Dan itu adalah kiro'ah yang syadz, yang menyelisihi jumhur. Artinya hanya sedikit ulama kiro'ah yang membaca demikian watakdiru dan takdirnya wallahu yuridu baqiyal akhirati dan Allah menghendaki kekalnya akhirat ya, ada baqiya di situ ya maka berbeda dengan arodo ya itu berarti dapat menggantikan di situ fakhudifal mudhafu maka mudhafnya dihapus wa baqiyal mudhafu ilaihi majrurun dan mudhaf ilaihinya tetap dibaca majrur mengikuti kiroah yang syadz tadi. Li'annal mudhafal mahdhufa muqabilun lil madhkuri. Karena mudhaf yang dihapus itu ya menggantikan yang disebutkan. Hada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu ila akhirih. Ai wa ma ya'ti ba'dal mudhafi Kata yang datang setelah mudhof wal muradu bihi al mudhofu ilaihi. Yang dimaksud dengan kata yang datang setelah mudhof adalah mudhof ilaihi. Yakunu khalafan anhu fil i'rabi. Itu dapat menggantikan mudhof, ya mudhof ilaihi dapat menggantikan mudhof dari sisi i'rab. Fayu'rabu bima kana yu'rabu bihi al-mudhofu al-mahdhufu. Kemudian mudhof ilaihi itu di i'rab sebagaimana mudhof yang dihapus tersebut. Tsumma dzakarol halata tsaniyata. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan keadaan kedua ketika mudhof itu dihapus. Wa annal mudhofa ilaihi qad yabqa majruran. Bahwa mudhof ilaihi itu terkadang tetap dalam keadaan majrur. Kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama. Sebagaimana ya seolah-olah sebelum dihapusnya ma taqaddama. Apa yang disebut dengan ma taqaddama wal muradu bihi al mudhafu. Yang dimaksud adalah mudhaf. Lakin akan tetapi bisyarti an yakunal mudhaful mahdhufu ma'tufan ala madhkurin muqabilin au mumathilin lahu fil lafdhi wal ma'na ya dan uh, dengan syarat ya dengan syarat an yakunal mudhaful mahdhufu bahwa mudhaf yang dihapus ma'tufan ala madhkurin muqabilin itu adalah diatofkan kepada ma'tuf alaihi yang disebutkan yang muqabil yang muqabil itu bisa menggantikan atau yang berlawanan yang berhadapan mungkin tadi lebih cocoknya berlawanan ya karena arada itu harta duniawi yang tidak kekal, kemudian baqiyah itu kekekalan itu berlawanan. Au mumathilin atau yang serupa atau sama dari sisi fil lafzi wal makna, dari sisi lafad dan makna. Kemudian beliau melanjutkan hadful mudhofi ilaihi, dihapusnya mudhof ilaihi. Kemudian beliau menyebutkan uh, bait alfiyah Kemudian mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-416 dan 417. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yukhdhafu tsani fayabqal awwalu kahalihi idza bihi yattasilu bi syarti atfin wa idafatin ila mithli ladzi lahu adaftal awwala Ya, maka di sini dihapus penghapusan mudhof ilaih. Ya, yaitu wa yuhdhafu tsani dan dihapus yang kedua yaitu mudhof ilaihi. Faya bekol awalu. Kemudian mudhofnya yaitu yang pertama itu tetap ada. Kemudian kahalihi idza bihi yattasil. Ya, sebagaimana keadaan ketika dia si mudhof masih bersambung dengan mudhaf ilaihi, artinya belum dihapus. Bisyarti dengan syarat. Atfin wa idhofatin ila mithlil ladhi lahu adhaftal awwala. Ya. Syaratnya apa? Yaitu diatofkan dan diidofahkannya itu, itu kepada lafat yang serupa dengan yang dihapus. Yang itu adoftal awwala. Ya. Yang engkau itu mengidofahkannya ya atau engkau atau syaratnya tadi itu adalah diatofkan dan diidofahkan kepada lafat yang serupa dengan yang dihapus. Yang itu diidofahkan ya, menjadi mudof ilai bagi yang pertama yang tetap ada sebelum di atau setelah dihapus. Ya, atau mungkin nanti akan lebih mudah dipahami dengan contoh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan ya juzu hadful mudhofi ilaihi. Ya boleh menghapus mudhof ilaihi. Wa huwa thalathatu aqsamin. Dan itu ada tiga kelompok. Al-awwalu kelompok yang pertama an yukhdhafa minal mudhofi ma yastahiqquhu min i'rabin wa tanwinin yaitu, ketika mudhof ilaih dihapus, kemudian dari si mudhof itu ada yang dihapus juga, apa itu? Mayastahikuhu, yaitu apa yang layak dimiliki oleh si mudhof tersebut. Apa itu min i'robin wa tanwinin? Ya baik berupa i'rob dan tanwin. Artinya apa? Ada mudhof dan mudhof ilaihi. Kemudian mudhof ilaihinya dihapus. Nah si mudhof ini kehilangan haknya dari sisi i'rab dan tanwin. Ya, dihapus i'rab dan tanwin dari si mudhaf tersebut. Wa yubna 'ala dhommi dan dimabnikan dengan dhommah. Wa dzalika idza kana al-mudhafu huwa kalimatu ghairu. Dan itu adalah ketika mudhafnya itu kata ghairu. Ya. Au dzarfan adz-dzurufi dallati 'alal ghayati. Atau dzaraf-dzaraf ya atau dzaraf dari dorof-dorof yang menunjukkan akan tujuan. Mislu contohnya, qablu wa ba'du. Ya, qablu ba'du. Ya, itu menunjukkan tujuan. Wahadal qismu qad taqaddama syarhuhu qariban. Dan kelompok yang ini itu sudah berlalu ya penjelasannya ya belum lama ini pada pembahasan idhofah juga. Kemudian beliau melanjutkan Athani Kelompok yang ketiga, an al mudhofu ila halatihi al-i'rabiyyati al idofati. Nah, ada mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhof ilaihinya dihapus. Apa yang terjadi dengan mudhof? Ya, keadaan yang kedua ini bahwa mudhofnya itu kembali kepada keadaan i'rab sebelum diidofahkan. Ya, jadi tadi kan mabni dengan domah dia kehilangan hak dan tanwin. Nah, kalau di sini keadaan i'rabnya dikembalikan. Ya, sebelum idhofah, seolah-olah sebelum idhofah. Wa yarji'u ilaihi tanwinu. Dan tanwinnya juga kembali ke mudhof tersebut. Wa ghairuhu mimma hudhifa lil idhofati. Dan juga yang lainnya, mungkin ada selain i'rab dan tanwin yang dia itu dihapus karena idofah. Nah, kalau pada keadaan yang kedua ini dikembalikan. Wahada huwal ghalibu. Dan ini adalah yang banyak ditemui dalam bahasa Arab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Furqan ayat ke-39. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Eh, wa kullan wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira ya kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira dan kami jadikan bagi masing-masing mereka al-amsal perumpamaan dan masing-masing dari mereka itu benar-benar telah kami binasakan sehancur-hancurnya Ya, maka di sini eh, kulan ya dan kulan di situ itu tadinya ada ditakdirkan ada mudhof ilaihinya. Kemudian mudhof ilaihinya dihapus, maka dia kembali ya kembali ke i'rab asalnya. Ya, kembali ke i'rab asalnya sebagai maf'ul bih yang muqaddam dari fiil yang datang setelahnya. Ya, kemudian tanwinnya juga dikembalikan. Ya, kita lihat catatan kaki. Maksud dari tabarna itu adalah ahlakna. Makna tabarna ahlakna. Maksudnya adalah kami binasakan. Ya, kami musnahkan. Kita kembali ke atas. Kemudian adat wa ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullau wa'adallahul husna. Ya wa kullau wa'adallahul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah menjanjikan kepada masing-masing dari mereka balasan yang lebih baik. Maka sama kullan di sini dikembalikan kepada i'rabnya yaitu sebagai maf'ul dari wa'ada ya, kemudian tanwinnya juga dikembalikan. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyamma tad'u falahul asmaul husna Ya dengan nama yang mana saja engkau seru maka Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Ya maka ayyan di situ itu adalah Ya, tadinya mm, ah, nama mana saja yang disebut. Ya, dia kemudian setelah dia itu eh, dihilangkan mudhof ilaihinya, maka dia kembali mansub sebagai maf'ul dari tada'u. Ya. Kemudian eh, beliau melanjutkan afalithu um, keadaan yang ketiga itu adalah atau kelompok yang ketiga dari mudhof ilaih yang dihapus adalah an yabqa i'rabul mudhofi ya bahwa i'rab mudhofnya itu tetap ya tetap uh, tetap dalam kedudukannya wa yuhdhafu tanwinuhu akan tetapi tanwinnya dihapus kama lauka nal mudhofu ilaihi maujudan mengapa tanwinnya dihapus karena seolah-olah mudhof ilaihinya itu tetap ada Ya, jadi seolah-olah mudhof ilaihinya tetap ada. Wa syartu dzalika dan syaratnya itu adalah an yu'tafa ala hadzal mudhofi ismun amilun fi lafdhin musyabihin lil mudhofi ilaihil mahdhufi. Ya bahwa ada isim yang beramal yang diatofkan kepada mudhof. Ya, jadi ada isim yang beramal yang diatofkan kepada mudhof tersebut. Ya. Itu beramalnya kepada apa? Beramal fi lafdhin musyabihin lil mudhofi ilaihil mahdhufi. Pada lafat yang serupa dengan mudhof ilaihi yang dihapus. Ya, ini nanti dilihat di contohnya. Washtarotu dhalika, ya mengapa para ulama nahwu mensyaratkan hal tersebut? liyakunal madhkuru dalilan alal mahdhufi supaya yang disebutkan mudhof yang disebutkan itu menjadi indikator petunjuk bagi mudhof supaya mudhof ilaihi yang dihapus atau maaf mudhof ilaihi yang disebutkan atau eh, apa yang disebutkan ya baik isim yang beramal dan lain sebagainya itu dapat menjadi petunjuk bagi mudhof ilaihi yang dihapus fayakunu fi quwwatil mantuqi bihi. Ya, maka itu menjadi penguat dari apa yang diucapkan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya nahwu anfaqtu rubu'a wa nisfal mali. Anfaqtu rubu'a wa nisfal mali. Saya telah menginfakkan seperempat dan separuh harta. Ya, seperempat dan separuh harta. Maka lihat rubu'a di situ. Rubu'a di situ tetap dibaca mansub, tetapi tanpa tanwin, seolah-olah ada mudhof ilaihinya. Tetapi di situ dihapus. Apa yang dihapus wa takdiru, takdirnya adalah anfaqtu rubu'al mali wa nisfal mali. Saya telah menginfakkan seperempat harta dan separuh harta. Fahudhifal mudhofu ilaihil awwalu. Maka mudhof ilaih yang pertama itu dihapus. huwa kalimatu al-malil ula. Yaitu kata al-mali yang pertama. Mengapa li wujudis min ma'tufin? Karena ada isim yang ma'tuf. Ya, ma'tufnya. Ma'tufnya berarti yang kedua. huwa nisfa. Yaitu yang nisfa. hadzal ma'tufu amilun fi lafdin musyabihin lil mahdhufi Dan lafat ma'tuf tersebut, yaitu nisfa, itu beramal kepada lafat yang serupa dengan yang dihapus. Wahuwa kalimatul malithaniatu, yaitu kata al-mal yang kedua. Ya, jadi kan si nisfa itu beramal kepada al-mali, mengidofahkan, ya, memajarurkan. Wa qad baqiyal mudhofu rubu'a. Maka si mudhaf yaitu rubu'a itu tetap tetap pada apa ala halatil ladzi yastahiqquhu yaitu dalam tetap dalam keadaan ya yang layak baginya khinal idofati, ketika diidofahkan. ya dia tetap mansub yang sesuai baginya kan dia mansub sebagai maf'ul bagi anfaktu falam yunawwan dan tidak ditanwin karena seolah-olah mudhaf ilaihinya tetap ada Wa mithluhu qaulu syairi dan contohnya adalah ucapan seorang penyair. Itu apa? Saqal aradinal ghaithu sahla wa khaznaha fanitat ural amali bizzar'i waddor'i. Yaitu hujan itu membasahi bumi ya baik dalam keadaan bumi itu ya sahl ya dalam keadaan baik atau mudah dan haznaha ya dalam keadaan sedih atau buruknya. Faniqat ural amali bizar'i wad Maka tergantunglah perkara-perkara impian atau angan-angan ya berupa tumbuhan dan juga ya susu. Ya. Atau kita lihat catatan kaki al-haznu yang dimaksud dengan khazn di situ apa? Bi fathil ha'i ya, dengan memfathahkan hak yang ada pada hazan wa sukunil mu'jamati dan mensukunkan mu'jamah. Mu'jamah di situ yang dimaksud adalah zai. Zai yang ada di tengah. Mu'jamah itu menjelaskan ada titik. Ya, kita tahu kalau dulu tulisan Arab itu tidak ada titiknya. Jadi zai itu seolah-olah ditulis seperti ro. Ya, ro tidak ada titiknya. Ya, maka ro itu bisa dibaca ro atau zai. Ya, bisa dibaca ro atau zai. Nah, membedakannya bagaimana? Biasanya ulama menjelaskan kalau yang muhmalah, yang tidak ada titiknya itu adalah ro, kemudian mu'jamah, yang ada titiknya itu adalah zai. Yang mudahnya mensukunkan huruf zai, begitu saja. Apa yang dimaksud dengan al-khazan? ma ghalidha minal ardi. Ya, ma, atau fa'ala ya. Ma ya. Ma minal ardi. Yaitu bagian dari bumi yang ya kasar. Ya, seperti itu. Kasar atau ghaludha juga. mungkin ghaludha aja. Ma minal ardi. Bagian yang kasar dari bumi. Wasahlu khilafihi Sedangkan yang sahal itu adalah yang uh, sebaliknya, berarti bagian yang halus, yang bagus di muka bumi. Niyotot, dan maksud dari niyotot adalah ngaliqot ural amali. Bergantungnya, ya perkara harapan. Wal makna dan makna dari, dari syair tersebut, Annal matoro ammal ardo. Bahwa hujan itu tersebar di seluruh muka bumi. Sahlaha wa haznaha baik bagian bumi yang ya halus dan juga bagian bumi yang kasar. Faqawiya roja'un nasi. Ya maka harapan manusia itu menjadi kuat. Fi um, uh, nama izzar'i ya baik itu berupa tumbuhnya tanaman pertanian ya tumbuhnya tanaman pertanian wa rotil labani dan juga berlimpahnya susu. I'rabuhu, i'rab dari syair tersebut, Sako fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin. Sako adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif yang berbaring lazimah. Al-aradina dan al-aradina maf'ulun muqaddamun. Al-aradina adalah maf'ul yang didahulukan. Al-ghaithu fa'ilu sahla. Fa'ilun. Al-ghaithu itu adalah fa'il bagi sako. Sahla badalun minal arodina. Badalu ba'din min kullin. Sahla adalah badal dari al-arodina yang badal ba'd min kul. Yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan. Fanitot al-fa'u atifatun. Fa'nya adalah fa'atof. Nito fi'alun madin mabniyun lil majahuli. Nito adalah fi'il madhi yang mabni karena itu fi'il majhul. Watta ulit ta'nifi dan tak yang ada pada nitot adalah ta'nif. Uro naibu fa'ilin. Naibul fa'il bagi nitot. Marfu'un bidommatin muqaddaratin lit ta'adzuri. Yang dia itu marfu' dengan dommah yang ditakdirkan karena uzur, Ya mustahil alif itu diberikan harokat. Kita kembali ke atas. Wal aslu sahlaha wa haznaha. Asalnya itu kan saqal aradinal ghaithu sahlaha wa haznaha. Fahudifal mudhafu ilaihi, maka mudhaf ilaihinya dihapus. Wa abakol mudhafa. Kemudian penyair tetap yang membuat mudhaf itu dalam keadaannya. Ya artinya tetap mansub. Wa huwa qawluhu sahla, yaitu ucapan penyair sahla. Ala halihi qoblal khadfi, ya tetap dalam keadaannya sebelum dihapusnya mudhaf ilaih. Min ghairi tanwinin, akan tetapi tanpa tanwin. Liwujudil atfi, karena ada atofnya atau ada ma'tufnya. Wa kaunul ma'tufi mudhafan ila mithlil mahdufi. Dan juga karena si ma'tufnya, yaitu kata hazna, itu diidofahkan kepada yang serupa dengan yang dihapus. Ya kan asalnya sahlaha wa haznaha. Nah, ha yang pertama bisa dihapus. Karena si hazna itu diidofahkan kepada ha. Ya. Waqad kata sora ibn Malikin dan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mencukupkan alal qismi falifi. Nah, hanya mencukupkan menjelaskan kelompok yang ketiga saja. Ya, kelompok yang pertama dan kedua tidak disebutkan. Faqala maka beliau mengatakan wa yuhdhafu tsani fayabqal awwalu ila akhirih. Ai maksudnya yuhdhafu tsani wa huwal mudhafu ilaihi. Ya, dihapus kata yang kedua maksudnya adalah mudhaf ilaihi fayabqal awwalu. Kemudian yang kata yang pertama itu tetap Ya dikekalkan, tetap ada. Wahual mudhofu, kata yang pertama adalah mudhof. Ala halihi qabla hadfil mudhofi ilaihi. Tetap pada keadaannya sebelum dihapusnya mudhof ilaihi. Fala yuraddu ilaihi tanwinu. Akan tetapi tanwinnya tidak dikembalikan kepada mudhof. Wahada bisyarti atfin wa idhofatin ila lafzin mithlil mahdhufi. Dan ini disyaratkan bahwa itu diatofkan atau menjadi maktuf alaihi yang diidofahkan kepada lafat yang serupa dengan mudhaf ilaihi yang dihapus. Ya alladhi udhifa ilaihil awwalu. Serupa dengan mudhaf ilaihi yang dihapus yang diidofahkan kepada mudhaf yang pertama. Al-baqi ba'dal hadfi. Yang tetap dalam keadaannya setelah dihapuskannya mudhaf ilaihi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.